Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang perkara perkara perkara wudu. Yaitu kita telah membahas tentang syarat-syarat wudu, kita juga telah membahas rukun-rukun wudu dan pembatal-pembatal wudu. Man yadhkur li furudhal wudu? Siapa yang bisa menyebutkan wajib-wajib wudu? Furudhal wudu. بقي ما يتوضأ ما تعرفوا ماذا تصنع في الوضوء نعم أخي خلف الوجه غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ya, yang pertama apa yaitu mencuci muka disertai dengan apa kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. الثاني Ghasl al-yadain ma'al mirfaqain. Yang kedua, mencuci tangan sampai ke siku. Al-thalith at-ra'su ma'a udhunain. Mash ar-ra's ma'al udhunain. Ah. Yang ketiga, membasuh kepala dengan dua telinga. Rabi' Rabi' ar-rijlain. Ghasl ar-rijlain ma'al ka'bain. Ma'al ka'bain. Nah. Yang keempat, mencuci dua kaki sampai kedua mata kaki والخامس خامس ترتيب الترتيب yang berikutnya yaitu tertib والسادس السادس موالاة الموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف يعني لا يفصل بين فروض الوضوء بفاصل طويل نعم dan yang terakhir apa yaitu al-muwalah yaitu tidak memotong anggota wudu dalam berwudu yaitu sampai kering فتح الله عليك من يذكر لي شروط الوضوء شروط siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat wudu الوضوء نعم الأول الإسلام فلو توضأ الكافر فوضوء باطل Syarat-syarat wudu yang pertama yaitu Islam. Jikalau seorang kafir berwudu itu tidak sah. الثاني yang kedua akil berakal. العقل فلو توضأ المجنون أو السكران فوضوء باطل Yang kedua berakal dan kalau seandainya seorang yang gila berwudu maka itu tidak diterima wudunya. الثالث تمييز التمييز وهو التفريق بين الأشياء فإذا توضأ الصغير هل وضوء صحيح أم لا Yang ketiga yaitu tamyiz, yaitu bisa membedakan sesuatu. Jikalau seorang anak kecil berwudu, apakah wudunya sah? Bisa dibagi dua. Kalau misalkan dia tamyiz, berarti sah. Kalau tidak, berarti tidak sah. إذا كان يميز أي يفرق بين الأشياء فوضوء صحيح وإلا فهو باطل نعم الرابع niat النية والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة Yang keempat adalah niat dan niat itu berada di dalam hati dan melafadzkannya itu adalah perkara bid'ah. الخامس meneruskan niat sampai akhir wudhu ألا ينوي قطع النية في وسط الوضوء istishab hukum niat bi alla yanwi qat'a hatta tatimma at-tahara. Melangsungkan niat di dalam wudu dari awal sampai terakhir yaitu tidak memotong niat wudu untuk membatalkannya ketika di tengah-tengah wudu. Naam. Ba'd hadha. Menghilangkan hal-hal yang membatalkan wudu. Inqita' mujib al-wudu. Wajiban wudu ya. Iya. Inqita' mujib ya, al-wudu. Terputusnya yang mewajibkan untuk berwudu. Nulabud, qabla an yatawadda yakun qad inqata' an-naqid min nawaqid al-wudu. Fala yasih an yatawadda wa huwa yabul aw yakhruj minhu rih. Naam. Iya. Tidak boleh tidak kalau dia dalam keadaan berwudu dia harus sudah memutus segala sesuatu yang mewajibkan wudu yaitu misalnya tidak dalam sementara dalam berwudu kemudian dia buang angin ini tidak diperbolehkan نعم istinja wal istimar الاستنجاء أو الاستجمار أو الاستجمار قبل الوضوء هذا إذا كان الخارج موجب للاستنجاء والاستجمار وإذا كان غير موجب ليس عليه استنجاء ولا استجمار كخروج الريح الاستنجاء والاستجمار وكذلك النوم نعم Kemudian yang berikutnya yaitu istinja bersuci dengan air dan istijmar yaitu bersuci dengan batu. Dan ini dilakukan sebelum berwudu. Dan istinja dan istijmar ini dilakukan bagi yang memerlukan istinja dan istijmar. Jadi yang tidak memerlukan wudu, tidak memerlukan istinja dan istijmar seperti buang angin ini tidak diperbolehkan baginya untuk istinja dan istijmar. Naam menggunakan air yang suci dan mubah. Tahuriyatul ma wal mubah. Tahuriyatul ma wa ibahatuh. Naam. Ya, yang Fala yasih an yatawadda bima najis au maqsub. Ya, yang berikutnya yaitu air yang suci dan mubah dan tidak diperbolehkan baginya untuk bersuci dengan air yang najis juga merupakan air hasil rampasan. Nah, masuk waktu salat yang Dukhul Sambung. waktu salat. دخول وقت الصلاة في من حدث دائم بقي لا بقي شرط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة Ya. Yang berikutnya yaitu menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air pada anggota-anggota wudu. كان يكون على يديه طلاء الجدران أو عجين أو تضع المرأة syai' 'ala al-adhafir. Nah. Seperti apa? Seperti misalnya di atas tangannya atau anggota-anggota wudhunya ada cat atau di atasnya ada adonan apa? Adonan terigu yang bisa menghalangi wudhunya untuk masuk ke dalam anggota wudhunya atau perempuan yang memakai apa? kotek misalnya yang bisa menghalangi air masuk di dalam uh, kukunya. Fatah Man yadhkur li nawaqid al-wudu? Siapa yang bisa menyebutkan pembatal-pembatal wudu atau mubtalat al-wudu? Naam. Al-kharij min as-sabilain mutlaqan. Ya, setiap yang keluar dari dua jalan. Al-baul baik itu air seni wal ghaid tinja wal mani mani wal madhi madhi wal wadi wadi wal haid haid wal nifas nifas wal dam darah wal rih buang angin wal dud dan ulat wal hasa dan hasa hasa حجارة لكن صغيرة حصى yaitu keluar misalnya batu ini dari apa dari uh, nah. kemaluan misalnya. Taib. Kul kharij min as-sabilain naqadul wudu. Setiap yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Asani najis yang keluar dari anggota selain Al-kharij an-najis al-fahish min ghair as-sabilain. Kharij min ghair as-sabilain wa kathir wa najis. Naam. Ya. Yang keluar dari anggota badan selain dari dua jalan yang kita sed- sebutkan tadi dan itu merupakan najis dan banyak. نعم hilang akal baik itu karena ketiduran gila Izalatul akal Al-akal, izalatul akal بسبب النوم أو بسبب زوال العقل زوال العقل فإذا زال العقل بماذا يزول العقل نوم Ya, Yang berikutnya adalah hilangnya akal dan sebab-sebab hilangnya akal yaitu seperti tidur, وإغماء kemudian pingsan, وجنون gila, وسكر mabuk ومخدر dan misalnya memakai narkoba. لكن ذكرنا أن النوم مظنة لخروج الريح Akan tetapi kita sudah menyebutkan bahwasanya tidur itu adalah sebagai tempat persangkaan keluarnya angin. فإذا كان غلب الإنسان شيء من النعاس ويشعر بأنه لم يخرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه Jikalau seseorang yang dia mengantuk dan dia masih merasa merasakan sesuatu bahwa tidak keluar dari misalnya dia tidak buang angin, maka tidak batal wudunya. وإذا كان لا يشعر فقد انتقض وضوءه akan tetapi kalau dia dalam keadaan mengantuk kemudian dia tidak merasakan apa-apa maka wudunya telah batal. Naam, ba'du. Memakan daging unta. Akil lahmal jazur khassa. Ya, memakan daging unta dan ini khusus untuk daging unta. Wa ba'du. Menyentuh kemaluan. Farj. Al-mas farj. Mas al-farj. Naam. Menyentuh kemaluan. Naam. Murtad dari agama Islam. Murtad ya Syekh. Ar-rijal an-nam li kull al-a'mal. Dan yang berikutnya yaitu apa? Murtad atau keluar dari Islam dan ini membatalkan semua amalan. Naam. Fatah Allah alaik. Sifat al-wudu. Kemudian sifat wudu. Al-awwal yang pertama لماذا لا تخبر هؤلاء تقدموا قليلا علينا تقدم يا أخي لا تتكلموا اللي في الخلف قل لهم لا أحد يتكلم maju-maju sedikit di, dari bel- yang da- belakang. تقدموا تقدموا تقدم يا اخوانا التفرق هذا من عمل الشيطان قال النبي عليه الصلاه والسلام Bercerai-berai kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan perbuatan setan. ثم لا احد يتكلم Kemudian dalam pelajaran kita ini dianjurkan untuk tidak ngobrol. الجن عندما حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضروه قالوا انصتوا هذا هم جن كيف الانس Makhluk yang namanya jin ketika hadir di majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa yang mereka katakan? yaitu mereka mengatakan supaya kalian itu diam. Bagaimana lagi manusia, jin saja sudah seperti itu apalagi kita manusia. Jibril alaihissalam begitupun Jibril ja Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jalas jalsat al mutaaddib al mutaallim dan dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan duduknya seseorang yang beradab dan duduknya sebagai seorang yang mau belajar. وانصت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم Dan Jibril ketika datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia diam untuk mendengarkan pelajaran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. فهذا جبريل عليه السلام فنحن من باب اولى Dan ini adalah Jibril dan kita seharusnya lebih aulah lebih utama. نعم صفه الوضوء Ya, sifat sifat wudu. al awal an yanwi. Yang pertama dia berniat. Wan niyyah mahalla al-qalb wat talaffuz biha bid'ah. Dan niat tempatnya itu ada di dalam hati dan melafatkannya itu adalah perkara bid'ah. Thumma yusammi. Kemudian dia membaca bismillah. Ya, yaqul bismillah. Naam. Ya, Thumma yaghsil al-kaffain. Yaghsil Al-kaffain. Naam. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya. Faghasl al-kaffain sunnah. Mencuci kedua telapak tangan ini adalah sunnah. Illa idza qama min naum al-lail yajib alaihi an yaghsil al-kaffain thalath marrat. Kecuali jika seseorang bangun tidur malam maka wajib baginya untuk mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. اذا غسل الكفين قبل الوضوء سنه الا في القائم من نوم الليل لابد ان يغسل الكفين ثلاث مرات وجوبا نعم Oleh karena itu sekali lagi kita ulang bahwa mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu ini adalah sunnah. Akan tetapi kalau bangun dari tidur malam ini dicuci tiga kali itu wajib. ثم ياخذ ماء في يده اليمنى يأخذ ماء في يده اليمنى ويدخل الماء في فيه ويستنشق أي يسحب الماء في منخريه ثم يستنثر بيده اليسرى ويمج الماء من فيه يأخذ حفنة من ماء بيده اليمنى kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya ثم kemudian يتمضمض يدخل الماء في فيه dia memasukkan air ke dalam mulutnya ويستنشق بأن يسحب الماء في منخريه dan memasukkan air dalam hidungnya kemudian mengeluarkan air itu dalam hidungnya dengan tangan kiri ثم يستنثر أن يخرج الماء من منخريه بيد اليسرى kemudian dia mengeluarkan air dengan apa memegang ويمج الماء hidungnya. من فيه أن يخرج الماء من فيه dan kemudian dia mengeluarkan air dari mulutnya tersebut ثم بعد هذا يغسل الوجه setelah itu dia mencuci mukanya ما هو أحد الوجه apa batasan muka من منبت الشعر المعتاد dari awal tumbuhnya rambut أو من منحنى الجبهة atau dari lengkungan apa lengkungan eh, jidat ila asfal dzaqin tulan sampai batasannya di dagu wa min shahmat al-udhun ila shahmat al-udhun 'ardhan dan dari telinga sampai ke telinga hadha huwa haddul wajh ini batasan wajah min munhana al-jabha atau min manbat al-sha'r al-mu'tad yaitu dari awal tumbuhnya rambut ila asfal dzaqin sampai di bawahnya dagu ومن شحمة الأذن Kemudian dari telinga, إلى شحمة الأذن عرضا kemudian ke telinga yang berikutnya. هل يغسل اللحية أر- أيضا Apakah dia mencuci jenggot juga? نعم لأنه يحصل بها المواجهة Iya, dia mencucinya juga. طيب لكن إن كانت اللحية كثيفة كثة Akan tetapi kalau jenggot itu sangat lebat dan banyak, فتخليل اللحية سنة maka menyela-nyela jenggot itu أي adalah أن sunnah. يدخل الأصابع بين اللحية أو يأخذ حفنة من ماء ويجعلها تحت تحت لحيته Yaitu dia mengambil air dengan jari jemarinya, kemudian jari jemarinya itu dimasukkan ke dalam jenggotnya. Atau dia mengambil air dimasukkan ke dalam telap, di, ditaruh di atas telapak tangannya, kemudian dia menye- menyela-nyela eh, jenggotnya dari bawah. تعال تعال هنا فإن كانت اللحية Dan adapun kalau jenggot إن كانت اللحية لحية خفيفة مثل لحية الأخ هذا اللحية هنا يرى الخد أسفل من اللحية صحيح فالتخليل هنا واجب لابد أن يغسل أسفل من اللحية Adapun kalau jenggot yang sedikit yang wajahnya kelihatan bila dilihat maka wajib untuk dicuci dalam berwudu. لأننا الآن نرى الوجه الخد ونرى الشعر Karena apa? Karena kita melihat wajahnya dan juga melihat bulu rambutnya. فاللحية إذا كانت خفيفة لابد من التخليل أي أن الماء يتحقق وصول الماء إلى أسفل من اللحية نعم Jadi jenggot yang sedikit yang antum lihat di depan itu ah, وإذا كانت اللحية كثيفة يعني لا يرى الخد فالتخليل هنا سنة ya, jadi jenggot yang sedikit itu wajib untuk apa? Untuk di apa dicuci. Adapun yang banyak yang dan lebat itu sunnah, tidak ثم wajib. يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع Kemudian dia mencuci tangannya dari ujung jari jemari إلى أن يستوعب حتى المرفقين يعني إلى هنا sam- sampai dia mencuci ke sikunya dan itu harus semuanya. هل يغسل العضد؟ Apakah dia mencuci lengan atasnya? لا Tidak. min atraf al-asabi' yaitu dari apa? Dari hatta qulna istaw'ib al-mirfaqain. Naam, yaitu dia cuci dari ujung jari jemarinya sampai ke sikunya dan itu dicuci semuanya sikunya. Faghasl al-kaf huna dan asal dari telapak tangan di sini ma'a al-dhira' pun lengan al-'adad hadha fard min furud al-wudu' huna. يغسل اليد اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا Jadi mencuci telapak tangan sampai siku itu merupakan kewajiban dalam wudu. ثم يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى Kemudian dia membasuh kepalanya dimulai dari awal tumbuhnya rambut di bawah ke belakang sampai tengkuknya yaitu di belakang dagunya yamsah min muqaddimat ar-ra's yabda ila al-qafa thumma ya'ud marra ukhra ya, jadi dia membasuhnya dari depan ke belakang kemudian dari belakang ke depan thumma yudkhil sabbahatayh kemudian dia memasukkan jarinya jari fi samakhay udhunayh ke dalam lubang telinganya ويمسح بالإبهام ظاهرهما dan membasuh dengan ibu jarinya kedua daun telinga ولا يأخذ ماء جديد للأذنين dan dia tidak mengambil air yang baru untuk mencuci atau membasuh kedua telinganya ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين kemudian dia mencuci kakinya yang kanan disertai juga dua mata kaki wala yaqsil as-saq dan tidak mencuci betisnya wa yukhallil baina asabi' ar-rijlain bi khunsarih kemudian dia menyela-nyela jari jemari kakinya dengan apa dengan jari kelingking yabda bil yumna thumma al yusra dia memulai dengan yang kanan kemudian setelah itu yang kiri طيب بهذا تم الوضوء ولله الحمد dan dengan ini insyaallah wudunya sudah bisa sempurna ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام kemudian setelah dia berwudu dia mendatangkan zikir yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam من يعيد لي صفة الوضوء siapa yang bisa mengulang sifat wudu أي تعال هنا Naam. Pertama niat. al awal an yanwi. Ya. wan niyyah mahalla al-qalb wa talaffuz biha bid'ah. Ya. Sifat yang pertama yaitu berniat dan niat berada di dalam hati dan melafatkannya itu adalah perkara bid'ah. Al-thani kedua membaca basmalah. Yaqul bismillah. Bismillah. Naam. Yang kedua membaca bismillah. Thumma ba'da hadha yang ketiga membasuh kedua telapak tangan. Yaghsil al-kaffain wa ghasl al-kaffain huna sunnah. Kemudian nah. mencuci kedua telapak tangannya dan hukumnya yaitu sunnah bukan wajib, sunnah. Illa fi naum al-lail. Kecuali ketika bangun dari malam ketika bangun di malam hari. La bud min ghasl al-kaffain 3 marrat. Tidak boleh tidak, dia harus mencuci kedua telapak tangannya tiga kali dan ini wajib hukumnya. Kemudian mengambil air dengan tangan kanannya, memasukkan ke dalam mulutnya dan hidungnya, kemudian me menghirup ke dalam hidungnya. Ya, hafna min ma biyadihi Kemudian dia mengambil air dengan tangan kanannya. Kemudian dia memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian dia menghirup air dari tangan tersebut dengan hidungnya. Kemudian mengeluarkan air yang dalam hidungnya tadi yang dihirup tadi dengan tangan kirinya. Kemudian nah. mengeluarkan air yang berada dalam mulut. Pembasuh muka. Kemudian yang berikutnya mencuci muka. والوجه من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا Dan wajah dihitung dari awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا Begitupun dari telinga kiri ke telinga kanan. يعني يغسل هكذا الوجه نعم مع ما استرسل من اللحية Dan dia mencuci wajahnya, begitupun dia mencuci uh, apa jenggotnya yang yang dibiarkan. هل يخلل اللحية أو لا Apakah dia menyela-nyela jenggot atau tidak? نعم ما حكم تخليل اللحية في الوضوء Apa hukum, تخليل أن يدخل الماء أو يأخذ حفنة الماء يضع يضع- يجعلها تحت اللحية apa hukum menyela-nyela jenggot di dalam wudu yaitu baik diambil dengan jari jemarinya نعم إن كانت كثيفة فالتخليل سنة وإن كانت خفيفة كلحية الأخ فالتخليل واجب نعم ثم بعد هذا Mencuci tangan dari ujung jari sampai siku. يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين ولا يشرع في العضد kemudian mencuci tangannya dimulai dari mana dimulai dari ujung ja- jari jemari ini wajib hukumnya sampai ke siku dan tidak mencuci lengan atasnya يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى dia memulai dengan tangan kanan kemudian setelah itu dengan tangan kiri نعم ثم Mengusap kepala sampai ke belakang, dike- kemudian dikembalikan ke atas dan sekaligus dua telinganya. يمسح الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل السباحتين في صمخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما Ya, kemudian mengusap kepalanya dan dimulai dari awal tumbuhnya rambut, kemudian dibawa ke belakang sampai ke tengkuk, yaitu di belakangnya dagu, kemudian di bawah lagi ke depan. Kemudian setelah itu membasuh telinga atau mengusap telinga yaitu dengan memasukkan jari tengah jari jari telunjuk yaitu ke dalam eh, telinga dan mengusap daun telinga dengan ibu jari. Hal ya'khudh ma' jadid lil udhunain? Apakah dia mengambil air yang baru untuk mencuci kedua telinganya? La, la ya'khudh. Yaitu dia tidak mengambil air yang baru. Thumma ba'da hadha? Mencuci kedua kaki sampai betis. Yaghsil الرجل اليمنى نعم Ya, kemudian yang berikutnya mencuci kaki tangannya, eh, mencuci kakinya yang kanan من أطراف الأصابع dari ujung jari إلى أن telapak kakinya يستوعب الكعبين sampai kepada apa? Sampai kepada kedua mata kakinya. هل يغسل الساق Apakah dia mencuci betisnya? لا Tidak. يخلل بين الأصابع Yaitu dia, بخنصره kemudian dia menyela-nyela apa menyela-nyela eh, جزاك الله خير jari jemarinya dengan apa? Dengan jari kelingking. نعم طيب هذا ما يتعلق بالوضوء Ya. التيمم Ini yang berkaitan dengan wudu dan sekarang kita akan masuk dengan tayamum. التيمم أن ينوي Taya- At-tayammum an yanwi biqalbih. Kemudian kita masuk pada pelajaran tayamum. Tayamum dia berniat dengan hatinya. Thumma yusammi. Kemudian dia membaca bismillah. Thumma yadhrib bi dharba wahida. Kemudian dia memukul tanah dengan satu kali pukulan. Dengan kedua telapak tangannya. Alal ard. Itu di atas tanah. Atau ala sakhar. Ataupun di atas uh, batu atau ala hasa ataupun tongkat atau ala tin atau di atas tanah atau ala turab atau di atas debu darb wahida faqat satu kali pukulan saja Bibatun al-kaffain dengan telapak tangannya thumma yadrib ihda kaffay bil ukhra Kemudian dia saling memukulkan kedua telapak tangannya atau meniup debu yang ada di atas telapak tangannya. ثم يمسح الوجه Kemudian dia membasuh wajahnya. وظاهر اليمنى Kemudian membasuh punggung tangan kanan. ثم Telapak ظاهر tangan. اليسرى Kemudian membasuh punggung بدون telapak تخليل kiri tanpa menyela-nyela jari jemari. مرة أخرى Yang saya ulang lagi. أن ينوي بقلبه Dia berniat dengan hatinya. ثم يسمي بسم الله Kemudian dia mengatakan bismillah. يضرب ضربة واحدة بباطن كفيه على الأرض Kemudian dia memukul di atas tanah Ala dengan telapak telap, dengan telapak tangannya satu kali. تراب Dia memukulnya di atas tanah atau debu, طين eh, tanah, حصى صخر kemudian جبل batu, مثلا نعم batu atau tongkat. ثم يضرب إحدى كفيه بالأخرى أو ينفخ فيهما Kemudian saling memukulnya, memukulkan kedua telapak tangannya atau meniup keduanya. ثم يمسح الوجه Kemudian membasuh وظاهر اليمنى mukanya dan membasuh ثم ظاهر اليسرى telapak tangan kanan kemudian telapak tangan kiri eh, punggung telapak tangan kiri من يعيد لي صفة التيمم نعم نعم berniat al awal yanwi an yanwi yang pertama berniat thumma yusami yaqul bismillah na'am kemudian membaca bismillah memukul ke tanah dengan dua darba wahida 'ala al-ard 'ala al tin 'ala al raml 'ala al-hasa 'ala al sakhr Kemudian memukul di atas tanah satu kali, baik itu ada debunya atau di atas pasir atau di atas batu Thumma. dan sebagainya. Menepukkan tangan atau meniupnya. Nah. Saling memukulkan tangan, telapak tangan atau meniupnya. Thumma mengusap wajah. Yamsah al wajah. Mengusap wajah. Naam. Uh, mengusap punggung tangan kanan dan tangan punggung tangan kiri. Iya. Thumma li umna thumma li yusra iya, Kemudian membasuh telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kanan dan setelah itu membasuh punggung telapak tangan kiri. Baik sifat al-iqtisal. Sekarang kita berpindah pada pembahasan yang berikutnya yaitu sifat mandi. An yanwi yang pertama dia berniat. Thumma yusammi kemudian dia berbaca bismillah. Thumma yu'ammim jami'al badan bil ma'. Kemudian dia menyiram semua anggota badannya dengan air. وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة يعني يخلل كل شعر خفيف أو كثيف ويتحقق من وصول الماء إلى أصل البشرة Kemudian memasukkan air pada bagian anggota tubuh yang di situ terdapat rambut. Baik itu yang rambutnya lebat atau rambutnya tidak lebat. مع المضمضة والاستنشاق Disertai dengan apa? Madmado dan istinsak, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung. هذا اغتسال مجزئ Dan ini dinamakan iktisal yang sudah mencukupkan. أن ينوي Dia berniat, ثم يسمي kemudian membaca bismillah, ثم يعمم جميع البدن بالماء kemudian dia menyiram anggota tubuhnya semuanya dengan air. ويتحقق من وصول الماء إلى أصل البشرة وأصل الشعر dan air itu harus sampai kepada pangkal semua rambutnya مع المضمضة والاستنشاق disertai dengan madmado dan istinshak من يعيد لي هذه الصفة تعال تعال هنا عندنا صفة مجزئة للاقتصاد وصفة أعلى من هذه الصفة صفة مستحبة dalam mandi besar kita memiliki dua sifat yaitu yang pertama sifat yang mencukupkan dan yang kedua adalah sifat yang lebih sempurna نعم Yang pertama Al-awwal. berniat. أن ينوي yang نعم. pertama dia berniat ماذا يقول عندما ينوي Nah, apa yang dia katakan kalau dia berniat tidak dikatakan niat di dalam hati tempat. اللهم إني نويت أن أغتسل في هذا اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس Nah, نعم niat di kolbi. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة فتح الله عليك نعم jadi niat di dalam hati mengucapkannya adalah perkara bid'ah نعم Yang kedua baca bismillah. ثم يسمي kemudian kedua membaca bismillah ثم Yang ketiga menyiramkan selu- eh, air ke seluruh anggota badan يعمم جميع البدن بالماء ويخلل جميع الشعور خفيفة وكثيفة ويتحقق من وصول الماء إلى أصل البشرة Ya, menyiram seluruh anggota badan kemudian eh, anggota badan yang memiliki rambut baik yang lebat maupun yang tidak lebat itu harus disiram dengan air sampai di pangkalnya ma'al wal disertai dengan memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung. Naam, hadza ightisal mujzi. Dan ini adalah mandi besar, mandi junub yang sudah mencukupkan. Al-ightisal al-mustahab. Kemudian yang berikutnya adalah mandi besar yang ini mustahab disunahkan lebih tinggi kedudukannya. Yani akmal ightisal wa ightisal an-nabi alaihi salatu wassalam dan ini yang paling sempurna dan yang paling sempurna dalam mandi itu adalah mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaksil al-farjan. Yaitu dia mencuci kemaluannya. Thumma yabda wa yatawadda wudhu lis-shalah yusammi. Kemudian dia membaca bismillah kemudian berwudu yaksil al-kaffain berwudu kemudian mencuci kedua telapak tangannya مضمضة واستنشاق واستنثار dia madmado dan istinsak ثم غسل الوجه kemudian mencuci muka مع التخليل خفيفة أو كثيفة للحية begitupun harus menyela-nyela jenggotnya baik yang lebat maupun yang tidak lebat ثم اليد اليمنى ثم اليسرى kemudian mencuci tangan kanannya kemudian tangan kiri ثم يغسل الرأس يرويه بالماء kemudian dia mencuci kepalanya yaitu dia memasukkan air ke dalam pangkal rambutnya. Ma'al udhunain. Disertai dengan apa? Disertai dengan kedua telinga. Thumma yaghsil asy-syiqq al-ayman. Kemudian dia mencuci anggota badannya yang bagian kanan. Thumma asy al-aysar. Kemudian bagian yang kiri. Thumma yaghsil rijlay. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya. Marra ukhra. Yang berikut yang kedua kalinya. Yaghsil al-farjan. Dia mencuci kemaluannya. ثم ينوي kemudian dia berniat يسمي dia membaca bismillah يغسل الكفين dia mencuci kedua telapak tangannya مضمضة واستنشاق واستنثار dia madmado istinsak dan mengeluarkan dari hidungnya ثم يغسل الوجه kemudian مع mencuci التخليل bukan- للحية خفيفة أو كثيفة disertai dengan menyela-nyela jenggot baik yang lebat maupun yang tidak lebat ثم اليد اليمنى kemudian mencuci tangan kanan ثم اليسرى kemudian tangan kiri ثم يغسل الماء الرأس يصب الماء ويرويه حتى يصل الماء إلى أصل البشرة kemudian dia menyiramkan air di kepalanya hingga air itu sampai kepada pangkal ujung rambutnya مع الأذنين kemudian disertai dengan apa dengan mencuci dua telinga ثم الشق الأيمن kemudian menyiramkan air pada bagian tubuh yang kanan ثم الشق الأيسر kemudian yang kiri ثم يغسل رجليه kemudian setelah itu dia mencuci kedua tangan kedua kakinya من يعيد لي هذه الصفة siapa yang bisa mengulangi sifat ini نعم تعال هنا تعال هنا نعم أول شيء Al-awwal niat Awalan yaksil farjan qulna. Ya, yang nah. pertama mencuci kemaluan. Thumma yanwi. Kemudian yang berikutnya Thumma dia berniat. Kemudian dia membaca bismillah. Naam, thumma. Kemudian mencuci tangannya. Ghuslul kafain. Ya. Yaksil al-kaffain. Dia mencuci kedua telapak tangannya. Thumma. Kemudian ma- eh, yang ketiga يتمضمض ويستنشق ويستنثر Memasukkan air ke dalam mulut Nah. dan ke dalam hidung. ثم يغسل niat mencuci kemaluan, kemaluan. نعم ايش يقول؟ لا لا خلاص انتهينا هذا طيب Bismillah, mencuci kemaluan. انتهينا Awal. من الأول يغسل الفرجان نعم Dia mencuci kedua kemaluannya. Kita mulai dari awal. Mencuci kemaluan, ثم ينوي kemudian berniat, ثم يسمي kemudian membaca bismillah, ثم يغسل الكفين kemudian mencuci kedua telapak tangannya, ثم Kemudian يتمضمض ويستنشق ويستنثر jenggot-jenggot kemudian memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya kemudian ثم dikeluarkan. يغسل الوجه ويرويه يعني حتى يتحقق من وصول الماء إلى أسفل من اللحية خفيفة أو كثيفة Setelah itu mencuci muka dan menyela-nyela lihya, menyela-nyela jenggot, baik Sama. yang lebat maupun yang tidak lebat. Aliyad al-yumna Kemudian mencuci tangan kanan. Setelah itu tangan Thumma. kiri. Kemudian mencuci bagian belah tangan. Ar-ra's. Kemudian mencuci kepala. Dan ma'al udhunain. Mencuci kepala dan airnya harus sampai kepada pangkal rambut dan disertai dengan mencuci dua telinga. Thumma. Kemudian mencuci anggota badan sebelah kanan. الشق الأيمن من البدن نعم mencuci anggota badan yang kanan ثم yang kiri الشق الأيسر من البدن kemudian yang kiri ثم kemudian mandi يغسل الرجلين kemudian dia mencuci dua kakinya نعم فتح الله عليك طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار تراجع الآن هذه الصفة صفة الوضوء صفة التيمم وصفة الاغتسال ونرجع بعد ربع ساعة إن شاء الله تعالى yeah. kita cukupkan sampai di sini kata syekhnya dan antum disuruh merujaah yang ap- pelajaran yang telah kita pelajari barusan dan insyaallah kita akan kembali pada eh, setelah 15 menit kemudian. لو يتعاونوا فيما بينهم ويكتبوا الصفة صفة الاغتسال وصفة التيمم وصفة الوضوء Ya, kalau bisa ditulis sifat wudu, sifat eh, mandi dan sifat tayamum. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم